Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'id kaum muslimin dan muslimah peserta kajian ahad pagi Masjid Al-Asif Pakung Rojo rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pelajaran seputar rukun-rukun Islam dari kitab Fatawa Arkanil Islam. <clears throat> Eh, kita masih di pembahasan seputar salat. <clears throat> Atau sebelum kita lanjutkan, kemarin ada satu kosakata yang kita lewati di pertanyaan 140. <clears throat> ketika kita bahas tentang mualat atau berturut-turut ada dua definisi. Definisi yang pertama dikatakan bahasanya al-mu'alatu alla yu'akhira ghusla udwin tidak menunda basuhan satu anggota wudhu sampai kering anggota wudhu sebelumnya dalam waktu yang proporsional ila idza akharaha li amrin ya ta'ala taharah kecuali jika penundaan tersebut karena satu perkara berkenaan dengan tohara. kama laukana fi ahadi a'da'ihi sebagaimana jika di salah satu anggota wudhunya terdapat bu, uh, eh, bu, uh, eh, buyitun yaknya di kasrah. Wahawala dan dia berupaya untuk menghilangkan buyih tadi. Wata'akhara dan dia ya, terlambat fi izalati atau lama untuk membersihkan buy, e, buyiyah buyitun bu, e, buyi e, buyitu fi izalati hadhil buyiti hatta jafat a'dahu sampai keringlah anggota-anggota wudu sebelumnya. Maka dia tetap melanjutkan ya, alam mamada apa yang telah lewat dan terus menerus walau ta'akhara tawilan meskipun telatnya lama karena keterlambatannya diambilin karena satu amal, satu kegiatan berkenaan dengan toharohnya. Nah, bu, e, itu artinya madatun tatakawanu min zaid, satu materi yang tersusun dari minyak, mu'allakun bihi khabun, yang melekat eh, melekat karenanya uh, eh, semir rambut yutlabihi al khushab wal hawaid wama ilaiha biasa dipakai untuk melumuri kayu tembok dan sejenis itu. Apa berarti? Hah? Cat. Iya, mungkin cat. Iya, cat gitu ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan di 142. Ya, sampai situ. Sekarang ya. Ya, tentang sifat wudu asyari, tata cara berwudu sesuai dengan syariat. Tata cara wudhu yang sesuai dengan syariat itu ada dua macam. Yang pertama adalah tata cara yang wajib, yaitu tata cara yang minimal. Tidaklah sah wudhu kecuali dengannya. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya yaladina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ida kuntum ila salati jika kalian berdiri untuk mengerjakan salat maka berwudulah Ya, farsilu dengan cara basuhlah wajah kalian dan tangan sampai siku, usaplah kepala dan basuhlah kaki sampai dua mata kaki. Ya, maka tata cara wudhu yang minimalis atau yang wajib adalah membasuh wajah satu kali. Dan termasuk wajah adalah berkumur-kumur dan istingsak. Dan ini wajib ini ya, menurut Hanabilah lain hanya dengan syafi'iyah yang menilai bahasanya ini mustahab. Dianjurkan. Sehingga kalau tata cara wudhu yang minimalis dari sudut pandang syafi'iyah ya tidak tidak harus ada kumur-kumur dan istinsyak. Hmm, dari sudut pandang Hanabilah ya harus ada karena ini wajib. Kemudian membasuh tangan sampai siku. Dimulai dan tangan di sini adalah dari ujung jari-jari sampai siku. Wajibnya satu kali. Dan wajib ayolah ayulahadu, ayulahidu al-mutawadi. Hendaknya orang yang berwudu memperhatikan dua telapak tangannya ketika dia membasuh dua hastanya. Maka dua telapak tangan itu dibasuh di samping hasta. Karena sebagian orang melalaikan hal ini. Sebagian orang tidak membasuh kecuali dua hastanya saja. Dan ini adalah keliru. dengan alasan, oh tadi kan di awal wudhu sudah membasuh dua telapak tangan. Maka ketika membasuh tangan langsung, kata orang jalan jujuk langsung ya, pergelangan tangan sampai siku. Nah ini wahwa khotoon ini satu hal yang keliru dan satu berangkat dari pemahaman yang keliru. Maka basuhan telapak tangan di awal wudhu itu tidak boleh diperhitungkan saat membasuh tangan. Karena sana adalah basuhan yang sunnah, sedangkan ini adalah rukun. Kemudian mengusap kepala marotan wahidatan satu kali dan termasuk kepala adalah al udunani dua telinga dan ini juga sama sudut pandang Hanabilah telinga itu wajib karena wajib diusap karena dia bagian dari kepala lain halnya dengan Syafi'iyah yang menilai mengusap telinga itu hukumnya sunnah tidak wajib kemudian membasuh dua kaki sampai mata kaki dan yang wajib adalah satu kali. Inilah tata cara minimalis ya, untuk tata cara wudhu yang minimalis labuda minha yang tidak boleh tidak harus dilakukan. <clears throat> yang tidak boleh tidak harus ada untuk sahnya wudhu. Kemudian e, macam yang kedua dari tata cara wudhu adalah tata cara wudhu yang dianjurkan Wa akan kami bawakan, kami sampaikan sekarang dengan pertolongan Allah. Dengan mohon pertolongan kepada Allah. Ya, dimulai dari seorang Yusami mengucapkan ya, nama Allah Subhanahu wa taala inda wudu'ihi ketika dia berwudu. Ya, maka bismillah beliau diletakkanlah Sayyid Nusaimin di tata cara uh, ideal, tata cara wudhu yang ideal. Karena beliau menguatkan pendapat jumhur yang mengatakan bahasanya bismillah di awal wudhu itu hukumnya sunnah. Beliau menyelisihi madhabnya hambali yang mewajibkan uh, bismillah di awal wudhu. Ya, bismillah kalau menurut Hanabilah hukumnya wajib. Ini di awal wudhu, bismillah di awal wudhu hukumnya wajib dan jumhur fuqaha bismillah di awal wudhu hukumnya sunnah. Maka kalau pakai tata cara wudhu Hanabilah ini yang wajib eh, bismillah itu masuk di, di di tata cara yang pertama. Itu tata cara yang wajib. Maka menyebut nama Allah di awal wudhu. Kemudian membasuh dua telapak tangan sebanyak tiga kali dan kumur-kumur dan istingsak sebanyak tiga kali dengan tiga jauhan air. Masing-masing satu jauhan itu untuk kumur-kumur dan istingsak. Kemudian membasuh wajah sebanyak tiga kali. Kemudian membasuh dua tangan sampai siku sebanyak tiga kali. Dan tadi eh, catatan penting yang tadi disampaikan, jangan lupa telapak tangannya harus mendapatkan basuhan kali ini. Dimulai dengan yang kanan kemudian yang kiri. Kemudian mengusap kepala marotan wahidatan sekali. Lain halnya dengan syafi'iyah yang mengatakan di antara hal yang mustahab dalam wudhu mengusap kepala tiga kali. Ya bulu yadaihi dia basahi dua telapak tangannya. Kemudian dia lewatkan dari dimulai dari bagian depan kepala sampai akhir. Kemudian kembali ke depan. Kemudian mengusap dua telinga. Dia masukkan uh, dua jari telunjuk di bagian dalam daun telinga, kemudian dia usapkan dua jempolnya untuk mengusap bagian luar daun telinga. Kemudian membasuh dua eh, dia dua kaki sampai dua mata kaki salatan salatan masing-masing tiga kali tiga kali dimulai dengan yang kanan kemudian yang kiri summa lubak ba'da kemudian setelah selesai berwudu mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasulu Kalau bacaan ini sampai sini syahadat ini red muslim. Kemudian ya, kata Sayyidul Thaimin dilanjutkan dengan doa. Allah ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Yang ini adalah berdasarkan hadis riad At-Tirmidzi yang diperselisihkan oleh para ulama Daif ataukah hasan. Ini. Maka dinilai Daif oleh At-Tirmidzi. Demikian juga dinilai Daif oleh Ibn Baz. Dan dinilai hasan oleh penulis Tufatul Ahwadi, Sarasunan Tirmidhi. Ya, demikian juga dinilai hasan oleh Al-Albani. Dan di sini saya Nuthaimin memasukkan memasukkannya di ya, dalam kalimat yang beliau sampaikan di antara tata cara yang sempurna mengisyaratkan kalau beliau memilih ya, pendapat ulama hadis yang menilai bahasanya ini derajatnya hasan. Lain halnya dengan saya melubas yang ketika menjelaskan tata cara Eh, berwudu mengatakan syahadat saja dan tidak perlu berdoa. Karena Allah hadis yang ta'if kata beliau. Fa'inau idha fa'ala dalika jika dia melakukan hal tersebut dibukakan untuknya delapan pintu surga yang dia dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Namun ingat, fadilah ini sebenarnya berkenaan dengan dua kalimat syahadatnya. Dua kalimat syahadat bukan eh, bukan berkenaan dengan doa, bukan pula berkenaan dengan gabungan antara dua kalimat syahadat dan doa. Hakada saha al hadisu demikian ada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Umar radhiallahu anhu yang diatkan oleh Muslim dan ini mengacu pada bacaan dua kalimat syahadat. Nah, kemudian e, perlu diketahui bahasanya tata cara ideal mengusap kepala dari depan kemudian ditarik ke belakang dan dikembalikan lagi ke depan itu perlu rincian. Itu dianjurkan dalam kondisi tertentu dan tidak dianjurkan di kondisi yang lain. Sebagaimana disampaikan uh, oleh Syafi'iyah semacam di Al-Iqna, ya, ada, ada kitab fikih Iqna itu di madhab Hambali ada yang namanya Iqna dan di Syafi'i juga ada yang namanya Iqna. Ya, kalau di Syafi'iyah Al-Iqna-nya Al-Khatib asy Beliau mengatakan tentang tata cara mengusap kepala dari depan kemudian ditarik ke belakang dan balik lagi ke depan. Ini thumma yarudduhuma ilal makan alladhi dhahaba minhu in kana lahu sya'run yang qalibu. Ya, ada anjuran untuk dari belakang dan balik ke depan ini bersyarat. In kana lahu sya'run yang qalibu. Jika dia jika orang tersebut memiliki rambut kepala yang akan berbalik Eh, yang akan berbalik dengan gerakan eh, gerakan tangannya itu nanti akan akan eh, berbalik semula rambutnya begini kemudian nanti akan begini ketika di tangan itu kembali ke depan ya. sehingga ini tidak berlaku kalau ya, kalau cukurnya super pendek ya. cukurannya ya, cuma menyisakan satu senti atau berapa itu kan nggak ada nggak ada rambut yang berbalik ya, nggak ada rambut yang berbalik maka kalau cukurannya cukuran pendek cepak super cepak ya, ya, maka tidak ada rambut yang berbalik ya sudah tinggal dari depan ke belakang langsung telinga Ya, ingkan lahu sya'ron yang kalib. Ini dibalikkan ke depan jika ada ya, lahu sya'run ada rambut yang berbalik dengan gerakan tangan tersebut. Sehingga wahina idzin yakunu dhahab warat mashatan wahidatan. Sehingga karena ada rambut yang berbalik, maka gerakan ke belakang kemudian balik ke depan itu satu ucap, satu usapan itu satu usapan. Tapi kalau nggak ada rambut yang berbalik, nah ini berarti dua kali usap. Nah. Ya, kalau tidak ada rambut yang berbalik, ya, berarti nanti kalau dari belakang ke depan, nah, itu jadinya usapan yang kedua. Usapan yang kedua. Nah, kalau ada rambutnya yang perlu uh, rambut yang berbalik, nah, maka dari depan ke belakang, belakang ke depan itu dihitung satu kali usapan. Kenapa dihitung satu kali usapan? Li adam mil masah bidzahab. Karena usapan itu belum selesai, belum sempurna dengan gerakan pergi. Ini, Tanpa kembali. Maka Fa'ilam yang kalib sya'ruhu. Jika rambutnya itu tidak berbalik seandainya ya, ada gerakan kembali. Ya. boleh jadi karena dia rambut wanita yang digelung. Ya, misalnya rambut perempuan yang digelung. Auli kisarihi atau karena terlalu pendek. Au adamihi atau enggak ada rambutnya sama sekali. Tahu tidak ada rambutnya sama sekali lagi gundul plontos ya, dan itu masih ya, anyar ya, baru hari pertama maka tidak ada rambutnya sama sekali lam yarudda li adamil faidah maka tidak perlu ada gerakan kembali ke depan li adamil faidah karena tidak ada manfaatnya Itu katakan di uh, Al-Iqna fi hali al-Fatih Abi Suja. Dan ini juga dijumpai di Kifayatul Akhyar sama. Ini gerakan uh, pergi dan kembali untuk mengusap rambut hanya berlaku kalau ada sya'ron yang kalib. kalau ada rambut yang nanti bisa berbalik sehingga ada faedah dan ada manfaat. Ya, kalau tidak karena tidak ada rambutnya atau karena terlalu pendek atau karena digelung maka cukup gerakan sekali yaitu sekali pergi dari depan ke belakang sudah kemudian musab eh, telinga. Kemudian kita dan poin selanjutnya tentang tata cara taharah ya, bagi orang yang sakit. Risalatun fi kaifiyati taharatil mariyad. Satu tulisan singkat tentang tata cara toharah bagi orang yang sakit. Kata saya Ibnu Taimin rahimallahu taala, alhamdulillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min suruhi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. wa man yudlil fala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 Karena orang yang sakit memiliki sejumlah hukum khusus dalam masalah itu limahu alih minal hal dikarenakan keadaannya eh, yang mengharuskan syariat Islam untuk memperhatikannya. Karena Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan agama Hanifiyah yaitu Tauhid, asamahah yang penuh dengan kelapangan, yang dibangun di atas prinsip kemudahan dan kemudahan Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِتِنِ min haraj. Allah tidaklah menjadikan atas kalian ya, kesempitan dalam agama. Allah Ta'ala berfirman, yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Allah Ta'ala berfirman, fattakullah mastata'tum wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian, pendengarlah dan taatlah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Tina yusron, sehingga agama itu mudah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ida amartukum bi amrin fa'tu minhum astata'tum. Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, lakukanlah semaksimal kemampuan kalian. Maka berdasarkan kaidah mendasar ini, maka Allah memberikan keringanan kepada ahli a'dar, orang-orang yang punya udur, sakit atau sakit atau musafir dan yang lain. Allah memberikan keringanan dalam ibadah mereka sesuai dengan udurnya. Supaya mereka memungkinkan untuk beribadah kepada Allah tanpa kesempitan dan kesusahan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaifa yatataharul maridu bagaimanakah tata cara Taharah bagi orang yang sakit. Maka wajib bagi orang yang sakit, pada dasarnya wajib untuk taharah dengan air. Maka berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dan tetap mandi ketika untuk menghilangkan hadas besar. Maka ini wajib pada dasarnya. Jadi orang sakit tidak langsung tayamum. Ya. Orang sakit itu, oh saya sakit langsung tayamum. Tidak, tidak demikian. Selama masih mampu toharoh air, maka wajib toharoh dengan air. Karena tidak mesti, tidak mungkin kita kasih hukum general. Semua orang yang pas, orang yang sakit pasti tidak mampu toharoh dengan air. Kan tidak bisa demikian. Sehingga hukum asalnya tetap toharohnya normal, yaitu dengan air. Nah, jika tidak mampu tohara dengan air, kenapa? Karena tidak mampu. Karena tidak mampu, karena dia ya, dan selalu uh, bed rest, ya, tidak bisa pergi ke kamar mandi, dan tidak ada yang membantu untuk mewudukan, berarti tidak mampu untuk uh, berwudu. Atau khawatir jika berwudu maka tambah sakit atau akan terlambat sembuhnya dari jadwal semestinya. Maka ini alasan yang menyebabkan boleh tayamum. Tata cara tayamum, dia tidaklah dia pukulkan ke tanah yang bersih, bukan najis, dengan dua telapak tangannya. Cukup satu kali pukulan, kemudian dua telapak tangan tersebut dipakai untuk mengusap semua bagian wajah, kemudian dua telapak tangan tersebut mengusap sebagian yang mengusap pada sebagian yang lain. Kemudian jika tidak mampu toharah secara langsung, fa'innahu yuwadi'uhu au yumamimuhu saksun akhar. Maka adalah dia dibutuhkan atau ditayamumkan oleh orang lain. Ya, maka orang lain tersebut memukulkan ke tanah yang suci dengan dua tangannya, yaitu tangan si sakit. Kemudian tangan tersebut dipakai untuk mengusap wajah si sakit dan dua telapak tangannya. Kama sebagaimana ya, seandainya dia tidak mampu berwudu secara eh, berwudu sendiri, maka juga diwudukan oleh orang lain. Maka ini menunjukkan bahasanya diwudukan oleh orang lain, ini berlaku manakala tidak mampu wudhu sendiri. Ini. Maka bantuan orang lain dalam tohara, dalam wudhu, itu ada beberapa macam. Macam yang pertama bantu ngambilkan air atau uh, apa, nuangkan air atau muterkan keran, eh, buka-buka keran nggak bisa. Nah. Ya, maka itu ya, satu hal yang boleh tanpa makruh. Ya, satu hal yang boleh tanpa ada karoha. Kemudian yang kedua adalah membantukan e, membantu tohara dalam bentuk mewudukan. Ya, dalam bentuk mewudukan. Maka ini satu hal yang terlarang, satu hal yang makruh ketika seorang itu dalam kondisi mampu. Ya Ketika seorang itu dalam kondisi mampu, mampu wudhu sendiri, udah eh, dibutuhkan oleh orang lain, ya, mentang-mentang mantan anyar, kemudian eh, istrinya berwudhu, kemudian dibutuhkan, tidak, tidak, tidak demikian, ya. ya tidak demikian. <clears throat> ya, ini selama masih mampu maka wudhu sendiri. Ketika tidak mampu, nah baru karena sakit, ya, baru dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian idza kana fi ba'di ada'i taharah juruhun. Jika di sebagian anggota wudu, anggota taharah, misalnya anggota wudu itu terdapat luka. Maka luka ini nanti boleh jadi luka terbuka dan luka tertutup. Yang pertama luka yang dibahas adalah luka terbuka. Maka untuk luka terbuka, maka ada beberapa tahapan. Yang pertama, fa'innahu yaksiluhu bilma'i. Yang pertama, kalau memungkinkan untuk diguyur pakai air, maka tetap diguyur pakai air. Ada luka di di hasta, bisa kena air dalam jumlah yang banyak. Ya, yaitu itulah yang disebut dengan ghusl, itulah yang disebut dengan guyuran, maka tetap diguyur dengan air. Namun jika guyuran air ini mempengaruhi luka tersebut, nanti lukanya akan ya, jadi parah, maka adalah diusap. Adalah diusap. Maka tahap kedua diusap. Apa beda ghusl sama usapan? Ya. Kalau ghusl itu ada air yang mengalir. Ada air yang mengalir. Nanti kemudian ada air yang misalnya uh, untuk tangan, nah, nanti ada air ngalir. Setelah selesai diguyur, ini nanti ada air yang mengalir. Kalau boleh jadi ada yang netes. Nah itu berarti rusel. Kalau itu tidak ada, ah, itu berarti usapan. Ya. ya Ra, uh, eh, kalau untuk tata cara untuk uh, mungkin orang bilang dilap, ya, ya, dilap ya, itu statusnya usapan. Karena tidak ada air yang mengalir. Tidak ada yang netes. Maka jika tidak memungkinkan kan husel kemudian yang kedua diusap. Caranya dia basahkan tangannya, dia basah tangannya dengan air, kemudian dia lewatkan di, di lukanya, luka terbuka tersebut. Kemudian yang ketiga, jika untuk luka yang terbuka. Jika usapan itu memberikan dampak negatif bagi luka. Maka luka tadi dihindari, tidak dikasih air, tidak tersentuh air, dilewati. Ini ya, ada luka, ya, ada ada luka di tangan, ini ya, maka dilewati yang lain dibasahi, dikuyur dengan air, yaitu dilewati. Namun setelah selesai tayamum. Namun setelah selesai wudhu, tayamum. Maka jika itu tidak memungkinkan, fa'inna tayamamu anhu. Maka setelah selesai berwudhu, itu tayamum dengan debu untuk muka dan telapak tangan. Dengan niat, ini tayamum untuk luka. Karena karena ini adalah anggota wudhu yang wajib kena tohara. Wajib harus mendapatkan tohara. Jika dia tidak bisa mendapatkan tohara air, ya harus dapat tohara tayamum. Kalau cuma dilewati, dan setelah selesai berwudhu tidak ada tayamum, maka ini tidak dapat tohara. Tohara apapun berarti tidak dapat. Dan ini masalah. Padahal ini adalah anggota tohara Artinya dia wajib dan harus dapat tohara Kalau tidak tohara air, kalau tidak tohara wudhu, ya tohara tayamum. Maka tidak mungkin. Ya, kemudian tidak dapat dua-duanya, tidak boleh. Tidak boleh luka tadi kok ya, tidak dapat tohara air, juga tidak dapat tohara tayamum. Itu tidak boleh. Logika fikih tidak masuk. Ya, gimana ini wajib Eh, kena toharoh kok, kok cuma dilewati habis wudhu langsung sholat. Nah. Ini berarti ada satu bagian badan yang belum dapat toharoh. Oleh karena itu, maka ulama mengatakan ada tayamum dengan niat untuk bagian yang luka. Dan tayamum tersebut ya, setelah selesai wudhu. Namun kalau syafi'iyah, tayamumnya itu saat itu juga. Ya, tayamumnya saat itu juga. <clears throat> Namun insya Allah seandainya setelah selesai wudhu tidak masalah. Nah kemudian yang ke ya, kemudian poin selanjutnya, nah ini jika di, di salah satu anggota toharah itu ada tulang yang patah, yang diikat dengan eh, dengan potongan-potongan kain atau dengan gips. Ya, termasuk dalam hal ini adalah luka tertutup yang dilutup dengan perban. Fa'inahu yumsaw alaihi bilma'i Maka diusap pakai air sebagai pengganti diguyur dan tidak perlu tayamum. Kenapa? Karena itu sudah dapat tohara. Ya, sudah dapat tohara. Ya pas e, bagian tangan yang luka yang tertutup perban tadi tinggal diusap. Dan ini berarti sudah mendapatkan tohara. Kalau sudah mendapatkan tohara perlu kata tayamum? Tidak perlu. Tidak perlu tayamum setelah itu. Li'an almas karena ucapan usapan di sini adalah ganti dari basuhan. Kemudian diperbolehkan tayamum dengan media tembok atau sesuatu yang lain yang bersih yang memiliki debu. Namun jika tembok yang jadi bahan usapan itu adalah eh, bisya'in min sil ardi adalah sesuatu yang tidak sejenis dengan tanah semacam cat, maka tidak boleh dipakai untuk tayamum. Kecuali jika ada debunya. Oleh karena itu jika tidak memungkinkan tayamum pakai tanah asli ataukah tembok yang ada debunya atau sesuatu yang lain yang lahu rubaron memiliki debu, maka tidak mengapa seandainya membawa ya, si sakit ini membawa debu dari luar. Ya, ketika dia sakit di rumah, ya, maka falabak sama maka tidaklah mengapa Ayodak ah, turabun ya, debu diletakkan di satu wadah atau diletakkan di sapu tangan eh, atau tisu kemudian dipakai untuk tayamum. Kemudian jika seorang itu telah tayamum untuk sholat fardu, wabakia dan dia tetap ala toharatihi dalam keadaan toharah, ila waktu salatil ukhra sampai datanglah waktu salat berikutnya maka fa inna yusalliha maka dia bisa salat eh, salat fardu yang kedua dengan tayamum yang pertama tidak perlu mengulang tayamum untuk salat yang kedua karena dia lam yazal terus menerus masih dalam keadaan toharah dan tidak dijumpai sesuatu yang membatalkannya. Ya, ini eh, berdasarkan Eh, demikian dalam madhab Hanabilah dan yang sepaham dengannya ya bahasanya eh, tayamum itu adalah tohara Lain halnya dengan Syafi'iyah yang mengatakan bahasanya tayamum itu bukan tohara Nih, tayamum itu cuma mubihun lis solati. Faktor yang menyebabkan orang yang tidak boleh sholat jadi boleh sholat ya, yang membolehkan untuk sholat bukan tohara. Ya, maka karena dia bukan tohara, maka dia tidak disikapi seperti wudhu. Kalau wudhu itu tohara. Kalau tayamum itu mubihun li sholat. Bukan tohara. Maka kalau syafi'iyah, maka tayamum itu cuma hanya bisa dipakai untuk satu sholat fardu, dan sholat-sholat sunnah yang di waktu itu. Dan sholat-sholat sunnah di waktu itu. Maka misalnya mau sholat maghrib, eh, setelah, dan tayamum hanya boleh dilakukan ingda syafi'iyah, menurut syafi'iyah, setelah waktu sholat fardu tiba. Setelah sholat maghrib, waktu sholat maghrib tiba, misalnya jam 06.00, tidak boleh sebelumnya tayamum. 6 kurang seperempat tayamum tidak boleh. Nanti nunggu adan, nunggu waktunya tiba, baru tayamum. Setelah tayamum ya bisa untuk uh, eh, qabliyah merib, kemudian sholat merib ba'diyah merib, mau sholat-sholat sunnah setelah itu, sholat sunnah mutlak, ya. setelah selesai ba'diyah merib dan seterusnya sampai isya tiba. ketika Isak tiba dan belum padahal belum kentut, belum kencing dan seterusnya. Itu menurut Syafi'ah dia tidak boleh sholat isak pakai tayamum maghrib. Harus dengan ya, tayamum yang baru. Dan alasan Syafi'iyah adalah alasan yang yang cukup kuat. Ya, alasan yang cukup kuat. Dalil Syafi'iyah adalah kembali ke Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau sholat maka wudulah." Jika kalian mau sholat itu sholat fardu, maka wudulah. Maka uh, maka uh, dan ditambah kaidah. Ya hukum batal sebagaimana hukum yang digantikan, hukum mubdal minhu. Hukum batal sebagaimana hukum mubdal minhu. Maka ayat Al-Maidah ditambah kaidah. Nah, ayat dalil safiyah itu uh, rangkaian. Ayat Maidah ditambah kaidah. Maka berdasarkan uh, ayat dan kaidah setiap, uh, maka or, jika orang mau sholat fardu maka dia wajib berwudu atau tayamum. Kemudian dan perintah berwudu di Al-Maidah ayat yang ke-6 ini perintah berwudu di Al-Maidah ayat yang ke-6 itu tidak disyaratkan harus hadas. Pokoknya sholat fardu, mau sholat fardu, wudu dulu. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Jika kalian mau salat fardu, wudu. Baik sebelumnya hadas atau sebelumnya tidak hadas. Itu punya itu ayatnya. Kemudian khusus untuk wudu terdapat dalil pengecualian yang menunjukkan ini, bolehnya berwudu, bolehnya tidak uh, bolehnya sholat dengan wudu sebelumnya asalkan belum hadas. Berdasarkan ya, perbuatan Nabi saat Fatul Mekah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat lima waktu itu dengan satu wudhu. Selama sehari itu beliau salat, semua salat beliau kerjakan dengan satu wudhu. Dan Umar mengatakan, wahai Rasul, hari ini anda melakukan satu hal yang tidak biasa anda lakukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amdan ya Umar. Umar sengaja memang Eh, saya mau seperti itu. Maka berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis ini, maka khusus untuk wudhu ada hukum pengecualian. Ya, terdapat hadis yang mengecualikan ayat. Ya, terdapat hadis yang memberikan pengecualian untuk ayat-ayat yang mengatakan setiap kali kalian mau sholat, wudhulah. Mau hadas, mau tidak, wudhu setiap kali mau sholat fardu. Setelah itu ada hadis yang mengatakan kalau belum hadas tidak apa-apa pakai wudhu sebelumnya. Ya, namun tidak dijumpai hadis untuk tayamumnya. Ya, tidak dijumpai hadis untuk tayamum bahasanya ya, boleh uh, tayamum ya, uh, tayamum yang tadi, sholat yang tadi boleh dipakai untuk sholat berikutnya. Kalau wudhu ada, kalau tayamum tidak ada. Nah, pada, ah, maka kembali kepada hukum asalnya. Yaitu berwudu atau tayamum setiap kali mau sholat. Itu ceritanya, ya, logikanya syafi'iyah, ceritanya seperti itu. Jadi pakai tiga dalil. Al-Ma'idah, kemudian hadis Umar Ibn Al-Khattab, tentang apa yang Nabi lakukan saat Fatul Mekah, ditambah kaidah ya, hukum asal ya, maka hukum pengganti sebagaimana yang digantikan. Kemudian dikatakan kalau untuk wudhu itu ada pengecualiannya pakai hadis, namun untuk tayamum yang itu diambil dari uh, pemahaman untuk terhadap Al-Maidah ayat ke-6 itu tidak dijumpai hadis yang ya, menunjukkan boleh sholat baru dengan tayamum yang lama. Oleh karena itu, maka Syafi'iyah mengatakan, ya, tayamum berbeda dengan wudhu. Kalau untuk wudhu boleh ya, sholat yang baru dengan wudhu yang lama. Namun kalau tayamum tidak boleh. Ya ala kulihal uh, eh, kesimpulannya adalah uh, maka di sini saya Muthaimin ya, mengatakan bahasanya tayamum itu seperti wudu. Statusnya sama-sama toharah sehingga boleh wudu. Ya, sebagaimana wudu yang lama bisa dipakai untuk salat yang baru, maka tayamum yang lama bisa dipakai untuk uh, untuk salat yang baru. Kemudian wajib atas orang yang sakit untuk membersihkan badannya dari najis. Maka jika tidak mampu, maka sholat ala hali tetap sholat sesuai dengan keadaannya dan sholatnya sah dan itu tidak perlu diulang. Kemudian wajib atas orang yang sakit untuk sholat dengan pakaian atau kain pakaian yang suci. Fa'in tanah jasad tiabuhu maka jika najis pakaiannya wajib dibasuh atau diganti dengan kain yang suci. Jika tidak memungkinkan, sholat sebagaimana keadaannya dan sholatnya sah, tidak perlu diulangi. Kemudian tentang kesucian tempat sholat. Wajib atas orang yang sakit untuk sholat ya, di atas sesuatu yang suci. Maka jika tempat sholatnya itu najis, maka wajib dibersihkan atau diganti dengan sesuatu yang suci. Atau ya digelar di yufras ali syai'an tahiran digelari sesuatu yang suci dilapisi dengan sesuatu yang suci perlak atau yang lain dengan catatan tidak tembus maka jika eh, tempat tidur tersebut najis karena kencing di situ dan seterusnya ketika mau sholat itu bisa dikasih perlak atau plastik atau yang lain yang najis itu tidak tembus. Yang najis itu tidak tembus. Maka orang yang sholat di atasnya dinilai sholat di atas tempat yang suci. Maka yang dimaksud dengan tempat sholat adalah bagian yang langsung bersentuhan langsung dengan orang yang sholat tersebut. Oleh karena itu misalnya ada pertanyaan boleh tidak sholat di kamar, di rumah, sholat sunnah, misalnya di kamar, e, kamar di dalam rumah, yang kamar tersebut di bawahnya adalah septic tank. Ini septic tank posisinya di situ. Apakah ini satu hal yang diperbolehkan? Jawabannya boleh. Karena yang namanya tempat sholat itu adalah yang bersentuhan langsung dengan orang yang sholat tersebut. Kalau ada pelapis, di bawahnya itu najis namun dilapisi dengan lapis yang tidak tembus. Septi tengah tentu sudah ada cor-coran dan itu tidak tembus. Ya. Kalau tembus nggak mungkin jadi kamar. Ya. ya, ada najis di bawahnya namun tidak tembus. Ya, sudah maka ya, boleh sholat di atasnya. Ya. Maka seandainya bahasa kasarnya ada najis di satu tempat, kemudian kita tutup pakai plastik, dan setelah eh, sedemikian rupa, setelah itu kita pasang sajadah dan tidak tembus. Bolehkah sholat di atas sajadah yang ya, yang keadaannya demikian? Jawabannya boleh. Ilham, Fa'ilam yumkin jika tidak memungkinkan, maka sholat dengan keadaannya dan sholatnya sah tidak perlu diulangi. Dan tidak boleh bagi orang yang sakit untuk menunda sholat dari waktunya dengan alasan karena tidak mampu tohar, Bahkan dia yata tohar bersuci, terima yumkinu dengan kadar yang memungkinkan baginya. Summa yusalli kemudian dia sholat di waktunya. Meskipun badannya, kainnya atau tempatnya itu najis selama dia tidak memang benar betul-betul tidak mampu untuk menyingkirkan najis tersebut. Ya, kemudian uh, ada kita masuk pada pembahasan baru tentang masalah mengusap uh, khuf atau kaos kaki. Hukum mencapat kaos kaki set, uh, ketika mau setiap kali mau berwudu dalam rangka hati-hati dalam tohara. Maka beliau katakan ini satu tindakan yang menyelisih sunnah dan menyerupai orang-orang Syiah yang tidak membolehkan mengusap khuf. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Mughirah, nama arada ketika Mughirah ingin melepas khuf Nabi. Kal, ya, Nabi mengatakan biarkan keduanya, fa ini adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku memasukkan dua kaki tersebut sudah dalam keadaan keduanya suci. Kemudian Nabi mengusap dua khufnya. Ya, namun jabat beliau dalam hal ini kurang rinci. Karena pertanyaannya tentang jawab. Dan jawabannya tentang khuf. Secara umum mengusap khuf. Tidak mau mengusap khuf adalah eh, adalah Ciri khas Syiah Rafidah. Akan tapi tidak mau mengusap jawab itu bukan ya, tidak mau mengusap kaos kaki itu bukan ciri Syiah Rafidah. Ya, karena bolehkah mengusap kaos kaki itu perkara mukhtalafun fihi. Sedangkan mengusap khuf itu satu hal yang disepakati secara global disepakati. Tapi kalau jawab kalau kaos kaki tidak disepakati, maka kurang tafsil, kurang kalau jawabannya sekedar seperti ini ya kurang lengkap. Karena ada perbedaan ya, antara jawab kaos kaki dengan khuf. Di antara perbedaan pokoknya mengusap khuf itu mut, mut, jema'un alaih fil jumlah. Secara umum disepakati. Sedangkan mengusap kaos kaki itu diperselisihkan. Dan ulama yang membolehkan mengusap kaos kaki mensyaratkan bahasanya kaos kaki yang diusap harus kaos kaki yang tebal. Maka jika kaos kakinya yang dia pakai oleh orang tersebut adalah kaos kaki tipis, maka setiap kali dia mau toharah, dia lepas, ya itu satu hal yang wajib menurut eh, satu hal yang wajib baginya. Tidak kita katakan ini khilafus sunnah. Kemudian e, cara mengukur waktu dalam mengusap dua khuf dan kapankah dimulainya. Ya, pertanyaan ini termasuk permasalahan yang penting yang perlu ya, orang e, masyarakat mendapatkan penjelasan. Oleh karena itu kami akan jadikan jawabannya lebih luas daripada pertanyaannya insya Allah. Fanakul kami katakan mengusap khuf itu satu hal yang ada satu hal yang disyariatkan dengan dalil Quran dan Sunnah. Ada dalil dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala. Ya, maka wamsahu usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai dua mata kaki. Menurut kiroah yang membaca arjulakum dengan mengkasohkan lam wa arjulikum ilal ka'bain. Sehingga kalau pakai kiroah ini, maka kaki itu ataf kepada kepala E, sehingga kaki itu termasuk bagian dari yang diusap. Sedangkan kiroah yang banyak dipakai oleh masyarakat di musaf-musaf Al-Quran adalah wa arjulakum lamnya, e, arju, lamnya di fathah sehingga bersambungnya ke wajah dan tangan. Sehingga berdasarkan kiroah tersebut maka kaki itu dibasuh. Ya, maka hina idin pada saat itu maka status kaki berdasarkan dua kira ini boleh jadi dibasuh dan boleh jadi diusap. Bisa dibasuh dan bisa diusap. Nah, kapan dibasuh, kapan diusap? Penjelasannya ada dalam hadis. Dan hadis menjelaskan kapankah dibasuh dan kapankah diusap. Maka basuhan itu terjadi hina takuna hina takunu ketika telapak kaki itu terbuka. Yeah. Dan usapan itu dilakukan ketika telapak kaki itu tertutup, tertutup karena khuf atau yang lain. Adapun hadis maka terdapat hadis yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengusap dua khuf. Dan para ulama hadis menilainya hadis tentang masalah mengusap khuf adalah hadis mutawatir. Sebagaimana diucapkan oleh salah satu ulama dalam nazam yang menazamkan, mensairkan hal tersebut mimma tawatar hadis man kadab waman bana waman bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatu syafa'ah wal khawdu wa masal khufaini wa hadhi wa hadhi ba'du di antara hadis mutawatir yang pertama adalah hadis man kadaba alayya muta'ammida. Kemudian falyatabak maka minan nar. Kemudian yang kedua hadis tentang keutamaan membangun masjid man bana lillahi baitan. Siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah wah wahtasab dan dia berharap ganjaran dari Allah. Kemudian yang ketiga hadis tentang ru'yatullah di akhirat. Yang keempat hadis tentang syafaat. Yang kelima hadis tentang telaga. Yang keenam masuk khufain hadis tentang mengusap dua khuf dan ini adalah baru ba'du sebagian hadis-hadis mutawatir. Maka mengusap khuf adalah hadis-hadisnya mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengusap khuf jika seorang itu telah memakainya dalam keadaan suci lebih utama daripada mencopotnya lalu membasuh kaki. Oleh karena itu ketika al murrah bin Subah radhiallahu anhu ingin mencopot dua khuf Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, maka Rasul mengatakan biarkan keduanya karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Kemudian Nabi mengusap Dua khofnya mutafakun alaihi. Dan walil mashi alal khufain tentang musab khuf itu ada sejumlah syarat. Syarat yang pertama dipakai dalam keadaan sudah toharoh yang sempurna yaitu toharoh dengan air. Eh, sebelum pakai khuf telah toharoh dengan air sempurna. Toharo dari hadas kecil dengan wudhu atau tohara eh, eh, atau toharo dari hadas besar dengan mandi. Jika dia memakai dua khuf tersebut tidak dalam keadaan tohara, maka tidak sah usapannya. Ya. Dan tohara yang jadi syarat ya, boleh mengusap pada nantinya tohara tersebut adalah harus tohara air. Harus tohara air. Jadi ketika orang tersebut sakit atau tidak ada air dan dia e, tayamum ya, dan dia tayamum setelah tayamum dia pakai khuf dan dia sholat dengan tayamum tersebut. Setelah itu ada air maka tidak tidak boleh dia usap khufnya harus dia copot ya, karena toharah yang menyebabkan bolehnya mengusap khuf setelahnya itu harus toharoh air. Kemudian syarat yang kedua, usapan dilakukan dalam waktu usapan dan akan datang penjelasan tentang jangka waktunya. Syarat yang ketiga, usapan ini hanya untuk toharoh kecil, yaitu pengganti dalam wudhu. Adapun jika seorang itu memiliki kewajiban untuk mandi, wajib baginya mencopot khuf ya, kemudian dia basuh ya, semua anggota badannya. Oleh karena itu, tidak ada usapan khuf ketika uh, dalam kondisi junub. Ya, ya. Dan dan susah juga kalau mandi dalam keadaan uh, masih ada khuf dan khufnya tidak dipakai. Nah, ya, dia harus mandi uh, dalam posisi duduk, kemudian kakinya ditaruh di atas. <laughs> Nah, itu ya, tidak enak. ya. Itu dari sisi uh, praktek ataupun dari sisi syariat memang tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis Sufyan ibn Asal radhiallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami yaitu perintah boleh. Jika kami safar, kami tidak perlu mencopot khuf selama, selama tiga hari tiga malam kecuali jika dalam keadaan junub dan wajib mandi maka copot khuf baru mandi. Dikatakan oleh Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Maka hadis surut adalah inna tiga syarat di antara syarat bolehnya mengusap dua khuf. Nah tentang jangka waktu boleh mengusap. Maka itu adalah sehari semalam untuk mukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir. Uh, wala ibrota bukalah maka yang jadi tolak ukur adalah jam. Satu kali 24 jam atau tiga kali 24 jam. Wala ibrah dan tidaklah teranggap jumlah sholat. Bahkan yang menjadi ibrah tolak ukur adalah waktu. Maka, eh, Sang Rasul alaihissalatu salam wakota menetapkan waktu sehari semalam untuk mukim, tiga hari tiga malam untuk musafir. Sehari semalam itu 24 jam, tiga hari tiga malam itu 72 jam. Akan tapi kapankah dimulai jangka waktu pengusapan ini? Maka ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan sejak pakai khuf. Ada yang mengatakan sejak pendapat yang kedua sejak hadas setelah pakai khuf. Pendapat yang ketiga adalah sejak mulai mengusap pertama kali. Artinya setelah wudhu berikutnya. Dan pendapat yang ketiga itulah yang dipilih oleh di sini. Akan tapi kapankah dimulainya jangka waktu ini? Jangka waktu ini dimulai dari ya, awal pertama kali mengusap khuf. Bukan sejak sejak memakai khuf, bukan pula sejak ada setelah memakai khuf. Kenapa? Karena syariat datang dengan menggunakan kata-kata mengusap. Dan mengusap tidaklah ia tahakuk terwujud kecuali dengan adanya perbuatan mengusap fi'lan secara real. Ya, Nabi mengatakan yamsahu, yamsahu. Ini berarti jadi tolak ukur adalah mengusap. Mukim mengusap sehari semalam. Musafir mengusap tiga hari tiga malam. Maka tidak boleh tidak harus tahakuk terwujudnya yang namanya usapan. Wahada dan ini layakunu tidak ada kecuali dengan ya, bib tidak al-mashi dimulainya usapan di awal pertama kali. Maka jika telah genap 24 jam sejak awal usapan, maka berakhirlah waktu usapan bagi mukim. Jika telah genap 72 jam, maka berilah e, waktu untuk mengusap untuk musafir. Dan akan kami sampaikan contoh supaya hal ini jelas. Ada seorang yang tohara untuk sholat subuh. Setelah selesai tohara, setelah selesai berwudu, dia pakai khuf. Dan dia tetap masih tohara sampai sholat duhur. Dan dia sholat duhur dalam toharahnya. Dan dia sholat asar dengan toharah duhur. Nah, wabak ada sholat asri setelah sholat asar di jam 5 sore tatahara. Barulah dia berwudu untuk sholat maghrib. Thumma masa kemudian dia mengusap. Maka orang ini boleh mengusap sampai jam 5 hari berikutnya. Maka tolak ukurnya adalah dari mengusap dan mengusap pertama jam 5 sore. Maka dia boleh mengusap sampai e, jam 5 hari berikutnya. Maka jika kita andaikan dia ini mengusap di hari yang kedua di jam 5 kurang seperempat dan dia tetap dalam keadaan toara sampai sholat maghrib dan sholat isya maka fa'inau maka dia pada saat itu yakunu sholat fi adil muddah Bapak ala taharti hatta salat mari wa salat isya. Fa inahu hina idin maka orang tersebut pada saat itu dia salat fi hadil mudah dalam jangka waktu ini yaitu salat duhur di hari pertama, salat asar dan maghrib serta isya dan sholat subuh hari kedua, sholat duhur, sholat asar, dan sholat maghrib, serta isya di hari yang kedua. Itu dia bisa toharannya seperti itu. Fahadi maka inilah sembilan salat yang dia kerjakan. dan maka dengan ini kita tahu bahasanya tidaklah yang menjadi tolak ukur itu jumlah salat ya, yang dikerjakan sebagaimana pemahaman banyak orang awam. Banyak orang awam mengatakan bahasanya usapan itu hanya berlaku untuk lima kali sholat fardu. Dan ini satu pendapat yang tidak ada dasarnya. Karena syariat menetapkan pengusapan itu dengan zaman sehari semalam ya untuk mukim dan ini dimulai dari awal pertama, kali usapan. Maka dengan contoh yang telah kami sebutkan Anda mengetahui berapa banyak sholat yang dia kerjakan. Wabihadal misal dengan contoh yang telah kami sebutkan jelaslah bahasanya jika telah genap, eh, telah selesai, telah sempurna jangka waktu pengusapan, maka tidak boleh mengusap setelah jangka waktu ini. Seandainya dia tetap mengusap setelah waktunya habis, maka usapannya batal. Sehingga hadasnya belum hilang. Akan tapi jika dia mengusap sebelum habisnya jangka waktu, maka dia tetap dalam keadaan toharah meskipun jangka waktu usapan telah selesai. Tadi dicontohkan dia mengusap di hari kedua jam 5 kurang seperempat. Itu boleh. Dan ternyata dia tidak kentut dan sebagainya sampai Isa. Maka dia bisa sholat sampai Isa. Maka dan dia terus dalam keadaan toharah meskipun jangka waktunya telah habis karena wudhunya tidaklah batal. Bahkan dia tetap dalam keadaan toharah sampai dijumpai salah satu pembatal wudhu. Wadhalika dalam tersebut karena pendapat yang mengatakan wudhu itu batal dengan habisnya jangka waktu adalah pendapat yang tidak memiliki dalil. Fa'ina tamamal mudah karena habisnya jangka waktu artinya tidak boleh mengusap setelah jangka waktunya lengkap. Bukalah maknanya tidak boleh. La toharota, tidak ada toharoh alias batal toharoh setelah selesainya jangka waktu. Fa'idakana al-mu'akot maka yang diberi batasan itu mengusap bukan toharoh. Sehingga tidak ada dalil batalnya toharah dengan alasan telah lengkapnya dan telah selesainya jangka waktu. Wa inaidin pada saat itu kami katakan fitakrir dalili madhabna ilaihi untuk menjelaskan dalil yang mendukung pendapat yang kami ambil. Hadza rajul orang ini berwudu dengan wudu yang sah sesuai dengan tuntutan dalil syar'i yang sahih. Jika memang demikian, maka tidak mungkin kita katakan batalnya wudhu orang tersebut, kecuali dengan dalil syar'i yang sah. Dan tidak ada dalil yang mengatakan bahasanya wudhu itu yang tak itu batal dengan selesainya jangka waktu usapan. Sehingga pada saat itu masih tetap ada toharohnya sampai dijumpai salah satu pembatal wudhu. Yang pembatal wudhu itu valid berdasarkan Quran, Sunnah ataupun ijma' Sedangkan musafir boleh mengusap selama tiga hari tiga malam yaitu 72 jam dimulai dari usapan pertama kali. Oleh karena itu para ulama madhab Hanafi Hambali menyebutkan jika seorang itu memakai khuf dalam posisi mukim di kampungnya kemudian terbetik dalam dirinya ya, sum'ah dasar kemudian dia berhadas masih di kampung tersebut kemudian dia safar dan dia tidak mengusap kecuali Ba'da'an safar setelah posisinya safar. Kalau para ulama Hanabilah mengatakan, maka dia menyelesaikan pengusapan mengikuti jangka waktu pengusapan musafir dalam kondisi ini. Maka realita ini menunjukkan lemahnya pendapat yang mengatakan bahasanya dimulainya jangka waktu hitungan sejak ada yang pertama setelah memakai khuf. Kemudian Eh, maka yang membatalkan usapan khuf itu ada dua. Ingat, batal e, usapan bukan berarti batal toharoh. Bedakan dua hal ini. Batal toharoh itu berbeda dengan batalnya usapan. Yang membatalkan usapan ada dua. Yang pertama adalah berakhirnya masa waktu mengusap. Kemudian yang kedua adalah eh, seorang yang mencopot khufnya sebelum jangka waktunya habis. Maka jika seorang itu pernah mengusap khufnya, maka dia tidak boleh lagi mengusap. Lakin toharah al-baqiyah. Namun toharahnya tetap ada. Maka orang yang e, mencopot khuf dan sebelumnya dia mengusap, toharahnya masih ada. Dalil bahasanya mencopot khuf itu membatalkan usapan hadis Sufan ibn Asal. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami tidak melepas khuf-khuf kami. Maka ini jadi dalil yang menunjukkan bahasanya melepas khuf itu membatalkan usapan. Maka jika seorang itu mencopot khufnya setelah dia mengusap, batalah usapannya. Dalam artian, dia tidak boleh mengulangi memakai khuf kemudian langsung mengusap kecuali setelah berwudu dengan wudu yang sempurna, yaitu wudu dengan air dan dia membasuh dua kaki saat wudhu tersebut. Maka orang yang sudah terlanjur mencopot, dia tidak bisa langsung pakai kemudian nanti diusap. Tidak. Ya, orang yang sudah terlanjur mencopot, maka dia kalau mengusap nunggu uh, toharoh, nunggu hadas, kemudian toharoh dengan air. Setelah itu pakai lagi, nah baru nanti perhitungan usapan dimulai. Ya, maka dia tidak boleh langsung mengulangi memakai khuf, kemudian mengusap khuf, kecuali setelah berwudu dengan wudu yang sempurna. Dia basuh dalam wudu tersebut dua kakinya. Adapun toharoh setelah dia mencopot khuf, maka itu tetap ada. Karena toharoh tidaklah batal dengan mencopot sesuatu yang diusap. Hal itu karena orang yang mengusap ketika dia mengusap, maka sempurnalah toharohnya dengan tuntutan dalil syar'i. Maka tidaklah kita katakan batil, e, tidaklah kita katakan batal toharoh ini kecuali juga harus dengan tuntutan dalil syar'i. Dan tidak ada di sana dalil syar'i yang menunjukkan jika e, jika seorang itu mencopot khuf yang dia usap maka batalah wudhunya. Namun In nama dalil yang ada dalilnya bahasanya jika seorang itu mengusap khuf yang dia usap, mencopot khuf yang dia usap, maka batalah usapan. Pengertian batal usapan, dia tidak boleh mengulangi usapan di kali berikutnya, kecuali setelah membasuh kaki dalam wudhu yang sempurna. Wa alaihi nakul, maka berdasarkan ini kami sampaikan, ya, bahasa hukum asalnya adalah tetap adanya toharah yang valid berdasarkan tuntutan dalil syar'i, sampai dijumpai dalil. Jika tidak ada dalil, maka wudhu tetap ada dan tidak batal. Inilah pendapat yang paling kuat. dana menurut kami, wallahul muafiq. Ya, maka uh, pendapat yang dipilih oleh Syekh Muthaimin, per, perhitungan ucapan itu sejak mengusap. Alasannya karena hadisnya Nabi mengizinkan untuk mengusap, mengusap, mengusap. Berarti hitungannya dari mengusap. Hitungannya dari mengusap. Kemudian beliau bedakan antara batalnya toharah dengan batalnya usapan. Dan beliau jelaskan yang dimaksud batalnya usapan itu tidak boleh mengusap lagi. Dan harus kecuali setelah ada toharah air. Ya, setelah ada toharah air baru mengusap lagi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah seorang wanita naik taksi sendirian ketika kondisi yang terpaksa misalnya sakit dan ingin berobat dengan perjalanan dari Pogong ke Sarjito? Kalau terpaksa ya boleh. Semua yang terpaksa jawabannya boleh. Namun kalau memungkinkan minimal ada temannya yang nemeni di dalam taksi tersebut sehingga tidak khulwah, maka ya, jika demikian memungkinkan, ya, maka lakukan yang mungkin untuk bisa dilakukan. Saat mengusap kepala, jika tangan sudah kering terkena rambut, apakah perlu membasahi tangan lagi untuk mengusap telinga? Ya, maka uh, normalnya sebenarnya tetap masih ada basah-basah meskipun sedikit. Iya. Dan itu dan itu sudah mencukupi. Saya muslimah tinggal di kos di Pogung, jarak kos ke masjid Pogung Dalangan dan MPR, cuma dekat kurang lebih 100 sampai 300 meter. Bolehkah saya hadir di kajian di malam hari, Ba'dal Marib, ataukah lebih baik mendengarkan kajian secara online streaming? Yeah. Jika bisa menikmati kajian secara streaming, maka lebih baik. ya, Tidak keluar-keluar, sudah malam. Namun jika uh, tidak bisa disiplin, ya, banyak godaan. Ya. Kalau uh, apa, secara streaming, maka insya Allah tidak eh, uh, mengapa uh, keluar di malam hari jika itu dekat, aman, ya, dan pulang juga tidak larut malam. Apa yang dimaksud dengan debu untuk tayamum? Apakah yang sampai membuat tangan kotor? Karena hampir semua benda di rumah berdebu walaupun sedikit sekali. Kalau kaidah syafi'iyah dan uh, dan tayamum dengan debu itu yang disepakati. Tapi sebenarnya ada pendapat yang lain yang tidak harus debu. Namun yang penting permukaan bumi. Sepenting materinya adalah materi tanah. Bahkan bisa jadi batu. Yang penting batu bukan kemudian pecahan apa cor-coran dan sebagainya, bukan uh, bukan aspal dan yang lain, namun uh, eh, materinya materi bumi. Namun itu muhtalafun fi itu diperselisihkan. Yang disepakati adalah debu. Dan debu yang dimaksudkan adalah uh, tolak ukurnya benda yang berdebu tadi disebul. Ditiup, kemudian ada ada debu-debu yang terbang. Nah, berarti di sini ya, itu ada debu yang bisa dipakai untuk tayamum. Karena e, debu yang dipakai untuk tayamum yang namanya rubar itu yang itu yang terbang tadi. Hmm, yang terbang tadi. Berdebu namun disebul nggak ada yang terbang karena nempel nempel kenceng gitu. Nah, itu bukan rubar Nak hubar itu debu yang terbang. Saat safar dan mau sholat di musola di mana tempat wudhu terbuka, serta tidak ada kamar mandi di sekitarnya. Bagaimanakah cara wudhu untuk seorang wanita? Eh, sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang kalau menurut saya pribadi agak mengada-ada. Musola, ada tempat wudhu, kemudian tidak ada kamar mandi. Itu sepertinya eh, cukup mengada-ada. Ya kalau kalau di situ ada musola, di situ ada tempat wudhu, kurang lebih di situ juga mungkin agak jauh dikit ada kamar mandi. Cuma ini, tempat wudhu aja. Oh, ya, berarti tinggal mampir eh, ke rumah seseorang <laughs> untuk nunut untuk dan apa numpang ya, numpang ke kamar mandi gitu solusinya ya, ya, dan itu kalau di tempat kita wajar yang lain budayanya dengan di Arab Saudi nggak wajar orang ke ke um, ngetok pintu rumah orang cuma untuk ke toiletnya itu enggak. Enggak wajar. Kalau di tempat kita wajar numpang eh, ke kamar mandi atau bahkan numpang wudhu. Mungkin sebagian kalau kamar mandi orang sebagian ini uh, agak kemudian risih. Tapi kalau numpang wudhu, ya, wudhu di kamar mandi, insya Allah lebih longgar. Bagaimanakah status wanita yang telah masuk jadwal siklus haid, non baru keluar uh, flag belum keluar darah haid yang mengalir? Apakah dia teranggap telah haid sehingga dia tidak wajib sholat? Jika flagnya itu keluar secara teratur dalam artian selama eh, uh, 24 jam selama satu hari itu ada flag tersebut bukan hanya keluar pagi habis itu kering namun ya nanti keluar lagi siang keluar sore keluar dan seterusnya maka itu haid. Maka ini berkenaan dengan e, pembahasan tentang adakah minimal haid. Adakah minimal haid? Sebagian ulama Sayyid dan yang lain mengatakan tidak ada minimal haid. Namun ya, kalau kita katakan demikian nanti ya, banyak wanita yang bingung Ya, nanti e, bingung ini haid apa enggak, haid apa enggak. Sehingga e, kita bisa pakai tolak ukur ya, syafi'iyah dan yang lain yang mengatakan bahasanya ya, dikatakan haid manakala sehari semalam keluar. Jika kurang dari itu maka bukan haid. Bagaimanakah status anak hasil zina jika hendak menikah? Apakah bapak zinanya, bapak biologisnya boleh menjadi wali pernikahan? Ya, maka dalam hal ini sebenarnya ulama berselisih pendapat. Ya, ada sebagian ulama yang ya, mengatakan itu adalah bapaknya. Manakala tidak ada manakala dia memang menegaskan kalau itu anaknya, dan tidak ada pihak lain yang mengingkari eh, mengingkari pernyataan dia. Dan ini adalah pendapat maka dia adalah orang tuanya secara nasab sehingga boleh baginya untuk menjadi wali pernikahan. Dan ini pendapat uh, Ibn Taimiyah demikian juga Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Syaratnya si bapak biologis tadi menegaskan ini anak saya dan tidak ada munazik, tidak ada yang merebutnya, tidak ada yang membantahnya. <clears throat> Namun uh, eh, jumlah ulama empat demikian juga diantaranya adalah empat madhab mengatakan itu tetap bukan bapak nasabnya. Ya, tetap itu bukan bapak nasabnya. Ya, sehingga dia tidak boleh menjadi wali nikahnya. Dalil uh, Ibn Taimiyah Ibn Al-Qayyim adalah hadis Juraid. Hadis eh, Juraid seorang uh, ahli ibadah yang dikuda oleh wanita pelacur namun tidak mempan akhirnya wanita tersebut berzina dengan pengembala kambing atau pengembala ya, dengan pengembala kemudian sama si wanita diklaim kali ini anaknya Juraid ya, singkat cerita kemudian Juraid Eh, dituduh eh, berzina, kemudian Juret eh, membersihkan dirinya dari tuduhan zina dengan meminta bayi tersebut, ya, kemudian menanyainya. Setelah ditanya, siapakah bapakmu? Lihat pertanyaannya, siapakah bapakmu? Ya, siapakah bapakmu? Ya, maka bayi anak bayi tadi mengatakan bapakku Rai bapakku ini yang digarisbawahi bahwa bapakku itu arai pengembala. Dari sini Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim punya pendapat ya, bahasanya bapak biologis itu bisa jadi bapak nasab dengan syarat ikor Ini anak saya, kemudian syarat yang kedua tidak ada munazik, tidak ada pihak yang lain yang mengingkari bukan itu itu anakku kok bukan anakmu ah. Gitu. Ya, kalau ada munazik, ada terjadi perebutan status anak, nah nanti uh, yang cuma statusnya bapak biologis itu kalah. Gitu. teman, uh, eh, kalau jumhur ulama madhab yang empat ya, ya yang lainnya kembali kepada al-waladul firas. Ya, anak itu milik yang punya kasur. Kalau enggak, dia tidak punya, tidak ada pemilik kasurnya, ya sudah. Maka dia dinasabkan kepada ibunya. Sehingga ringkasnya pendapat yang lebih hati-hati atau sikap yang lebih hati-hati ya, adalah di, e, dinikahkan oleh e, oleh wali hakim alias KUA. Menimbang hujan anil khilaf keluar dari perselisihan ulama. Apakah orang yang berzina kemudian si wanita telah hamil boleh untuk menikah untuk menutupi zinanya. Ya, maka eh, tentang sahnya boleh tidaknya pernikahan dalam kondisi hamil satu hal yang diperselisihkan ulama. Ini. Ya, kalau Syafi'iyah membolehkannya. Ya, syafi'iyah membolehkannya. Ini. Namun pendapat eh, ada yang mengatakan kalau pendapat jumhur ulama, jumhur tidak membolehkannya. Sehingga hujan anil khilaf dan sikap yang lebih hati-hati ya, menunggu setelah ya, ya, menunggu setelah uh, selesai apa, melahirkan. Kalau di tempat kita Syafi'iyah dalam hal ini maaf nyebut merek NU membolehkannya, Tarjih Muhammadiyah juga membolehkannya. Yang tidak membolehkan itu persis. Itu tidak membolehkan nikah dalam kondisi hamil. Tapi kalau e, Natatul Ulama kemudian Tarjih Muhammadiyah itu membolehkannya. Ada, uh, maka sehingga jawabannya adalah masalah sikap yang hati-hati. Bolehkah memberikan makan anjing yang ditemui di jalan atau menyisihkan waktu dan juga makanan untuk anjing liar yang hidup di satu tempat, misalnya pantai atau kemudian daerah peternakan? Ya, kalau anjing tersebut anjing yang kelaparan, yang punya tidak ngurusi, maka menolong hewan yang kelaparan satu hal yang berpahala. Tapi jika anjing tersebut anjing yang sudah ada yang punya, ada yang ngurusi, ada yang ngasih makan, maka Allah alam lebih manfaat diberikan kepada hewan-hewan yang jauh e, lebih baik eh, ayam atau yang lain bebek dan teman-temannya. Misalnya seorang wanita suci jam 9 malam, namun baru menyadari kalau suci itu jam 7 esok paginya. Apakah saya wajib mengkodok salat isya dan subuh? Iya, wajib mengkodok isya dan subuh. Atau bahkan kalau jumhur ulama, karena jam 9 malam, wajib baginya mengkodok maghrib, isya, dan subuh. Apakah yang membedakan hukum perintah dari Al-Quran dan Sunnah itu hukum wajib dilakukan dengan yang tidak wajib dilakukan. Nah ini pelajarannya pelajaran usul fikih. Kapan perintah itu menghasilkan wajib dan kapan tidak menghasilkan wajib. Ini nah, itu nanti eh, pelajarannya itu jadi ilmu itu itu eh, Ya, pelajaran usul fikih. Ya, pelajaran usul fikih ya pada dasarnya ada kaidah dasarnya hukum asal perintah menghasilkan wajib kecuali ada indikator-indikator tertentu yang membelokkannya kepada makna-makna yang lain. Bagaimana batasan dalam mendapatkan satu rokaat sholat? Pendapat yang terkuat. Apakah saat seseorang hanya dapat rukuk imam dari satu rakaat maka dikatakan mendapatkan rakaat. Pertanyaan tentang masalah apakah mendapatkan rukuk bersama imam itu mendapatkan rakaat. Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau mendapatkan rukuk itu tidak mendapatkan rakaat. Ini pendapat Imam Bukhari. Setelah itu Ibnu Huzaimah setelah itu saya mukbil. Beliau-beliau mengatakan mendapatkan rukuk itu tidak mendapatkan rokaat. Jadi yang mendapatkan rokaat yang mendapatkan berdiri bersama imam. Namun pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama ya, mendapatkan rukuk itu mendapatkan uh, rokaat itu mendapat syafi'iyah dan yang lainnya. Ya, bahkan dari e, kalau kita lihat siapa yang berpendapat tidak mendapatkannya tadi sejumlah ulama tadi berarti ini pendapat madhab yang empat dan yang lainnya itu mendapatkan rokaat mendapatkan ruko itu mendapatkan rokaat e, di antara ulama kontemporer ya ada Syaikh bin Baz, Syaikh Ibn itu eh, Syaikh Al Albani demikian kalau yang tidak mendapatkan uh, mendapatkan rukuk tidak mendapatkan rukaat nah itu lama kontemporernya saya mukbil <clears throat> rahimallahu jami' ya dan pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam dalam pendapat jumhur mendapatkan rukuk itu mendapatkan rukaat dengan catatan yakin ya, seorang itu rukuk dan dia tumak ninah dalam keadaan rukuk dan imamnya masih rukuk dan jika dia ragu-ragu apakah dia mendapatkan imamnya dalam keadaan ruku ataukah tidak, maka statusnya sebagaimana orang ragu-ragu rokaat. Ya, statusnya sebagaimana ragu-ragu rokaat. Ragu-ragu rokaat, ya, itu boleh jadi ada yang dicenderungi, ada yang tidak. Ya, kalau ada yang dicenderungi, maka beramal dengan kecenderungan. Kemudian nanti sujud sahwi setelah salam. Kalau tidak ada yang dicantungi, dapat rokok enggak ya tadi ya? Dapat enggak ya? Enggak atau dapat? Ah, bingung dia. Maka ambil yang paling kecil. Berarti apa? Berarti apa? Dapat atau tidak dapat? Ambil rokaat yang paling kecil. Berarti dapat atau tidak dapat? Tidak dapat rokok. Dia tidak tidak dapat rokok. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Itu untuk orang yang ragu-ragu itu hanya berstatus e, mendapatkan rukuk sehingga mendapatkan rokat untuk orang yang yakin. Ini, kalau yang ragu-ragu maka mengikuti kaidah ragu-ragu dalam masalah rokaat. Ya demikian. Oh masih ada satu. Hukum berjualan di Tokopedia atau marketplace semacam itu. Mungkin itu ini yang dipermasakan permasalahan apa e, masalah transfer duitnya ke sana. Tidak masalah itu Eh, statusnya karena status mereka ini statusnya bisa jadi kita katakan adalah orangnya pedagang karena dia telah bikin kontrak sama pedagang orangnya pedagang kemudian orang transfer ke sana ya statusnya dia telah membayar kepada pihak pedagang ya, cuma ini eh, pedagang ini dia punya orang kepercayaan orang yang kemudian telah kontrak dengan dia duitnya kamu. Dia wakil dari pedagang sehingga tidak masalah. Ya, adapun kemudian si pedagang tersebut uh, meletakkan duitnya di bank ribawi, ya, itu urusan urusannya si pedagang. Pembeli enggak enggak ya. ya sebagaimana orang transfer ya, orang transfer tanpa Tokopedia langsung beli langsung gara-gara iklan di Facebook dan yang lainnya dia kemudian transfer ke bank ribawi Ya, Itu bukan masalah riba itu tidak menjadi masalah. Oh ini bank ribawi ini tidak menjadi problem bagi si pembeli. Ya, kalau ternyata dia makan ya, ama, makan riba dari hal tersebut karena karena duit-duit orang yang transfer itu mengendap ya, sekian lama, ya, itu itu urusan dia. Bainahu wa Allah tidak Eh, pembeli tidak punya urusan dengan hal tersebut. Ya, demikian sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika